Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali uh, akan membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tentang kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabit, hafizahullah taala dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala pula uh, pahala yang besar dari kita menuntut ilmu ini Kemudian juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan uh, perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki halaman yang ke-9 tentang macam-macam kaidah fikih. Tentang macam-macam kaidah uh, fikih. Di dalam uh, buku ini dijelaskan bahwa tentang jenis-jenis atau macam-macam kaidah fikih <clears throat> ditinjau dari tiga sisi ya. Yang pertama e, ditinjau dari sumbernya ditinjau dari sumbernya. Kemudian yang kedua ditinjau dari e, keluasan pembahasannya dan yang ketiga ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan. Ya. Dari tiga e, tinjauan ini insyaallah taala mudah-mudahan kita akan semakin mengenal kaidah fikih. Tentang tinjauan yang pertama dari jenis-jenis kaidah fikih yakni kaidah fikih ditinjau dari sumbernya ini sudah kita pelajari dalam beberapa pekan yang lalu ya bahwa kaidah fikih itu diambil ya ada yang dari langsung dari nas Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian yang kedua ada yang diambil tidak langsung dari nas tetapi kandungan dari nas Al-Qur'an dan sunnah ya. Ya, taib, eh, yang pertama kaidah fikih yang terambil nas langsung dari Al-Qur'an dan sunnah yang kedua, kaidah fikih yang kandungannya, ya bukan langsung nasnya. Ya, tapi kandungan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih dari hasil e, ijtihad ulama. Ya, hasil ijtihad ulama dan bisa dibuka di halaman 3 sampai halaman ke-5 ya. Nah, itu tentang sumber kaidah fikih. Jadi sekali lagi kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fikhiyah ditinjau dari sumber pengambilannya ada yang langsung diambil dari nas Al-Qur'an dan nas sunnah ya. seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil misalkan ya ini eh, kaidah fikih yang diambil dari Al-Qur'an ya wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan kebatilan ini kaidah fikih mencakup banyak hal kemudian e, dari Al-Qur'an juga Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah halal Allah halalkan e, jual beli dan Allah haramkan riba ya ini kaidah ini ayat bisa digunakan sebagai kaidah ya Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la dirar. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri baik diri sendiri atau diri orang lain. La darara wala dirar. Ini kaidah terambil dari hadis. Kemudian al-muslimuna 'inda syurutihim. Ya, kaidah al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang Islam itu ya itu sesuai atau tergantung kepada syarat-syarat mereka. Ya, kaum muslimin tergantung eh, dengan syarat-syarat mereka. Ini kaidah yang nasnya langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian ada kaidah yang tidak secara langsung nasnya terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dari makna Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seperti kaidah eh, disebutkan di sini, ya, <clears throat> di buku ini eh, banyak ya contohnya al yakinu la yazulu bisyak al yakin la yazulu bisyak kemudian misalkan eh, al, eh, al umuru bimaqasidiha al umuru bimaqasidiha kemudian al masyaqqatu tajlibu taisir kemudian al adatu muhakkamah ini kaidah-kaidah yang insyaallah taala akan kita pelajari yang eh, teksnya tidak terambil langsung dari nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian eh, yang ketiga, kaidah yang terambil dari hasil ijtihad ulama. Hasil ijtihad ulama, ya. Jadi dari sisi sumbernya ada tiga. Ada yang langsung dari nas Al-Qur'an dan Sunnah, ada yang eh, maknanya terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ada yang dari hasil ijtihad dari perkataan ulama. Kemudian eh, yang kedua, saya kembali ke halaman yang kesembilan dari macam-macam kaidah fikih adalah eh, kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya. Ya. Dari luas atau sempitnya pembahasan eh, dari kaidah-kaidah yang ada. Ya ketika ditinjau atau e, eh, kaidah yang ditinjau dari sisi ini ya e, penulis hafizahullah taala menyebutkan e, eh, bahwa hal ini ada tiga macam ya bahwa hal ini ada tiga macam dan insyaallah taala bahwa tinjauan yang kedua ini yang penulis pakai ya yang penulis gunakan metodenya dalam penyusunan eh, buku ini. Ya. yakni <clears throat> eh, bahwa ketika kaidah dilihat dari keluasan pembahasannya, ya, eh, kita jumpai ulama menyebutkan eh, tiga macam ya, tiga macam. Yang pertama Eh, yang disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Al-qawaidu al-kulliyah al-kubra. <clears throat> Maksudnya apa? Maksudnya adalah kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah besar yang mencakup hampir seluruh bab fikih Islam. Ya. Yang kedua, kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar. Kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar artinya cabang dari kaidah yang tadi kaidah yang besar tadi. Ya. Kemudian yang ketiga <clears throat> adalah kaidah yang eh, permasalahannya memiliki kawasan yang sempit, bisa satu bab atau dua eh, atau beberapa bab saja. Dan yang satu bab eh, atau beberapa bab saja ini disebut oleh para ulama dengan bobit, dengan istilah bobit. Baik. <clears throat> Kita kembali jenis-jenis kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya. Jenis kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya ini ya <clears throat> yang disebut dengan al-qawaidu al-kuliyatul kubra para ulama ada sedikit perbedaan pendapat ya ada yang mengatakan lima kaidah dan sebagian ahli ini mengatakan enam kaidah enam kaidah ya. Dan keenam kaidah juga diperselisihkan oleh oleh sebagian ulama ya. e, <clears throat> kita lihat kaidah apa saja? Kaidah apa saja? Bisa dilihat halaman yang ke-10. Ini e, sangat bagus sekali untuk kita pelajari ya. <clears throat> yang pertama adalah kaidah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu bin niat, ya e, artinya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya ini kaidah yang pertama ya kaidah besar yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. dan selain ulama menyebut dengan kalimat al, al umuru bima qasidiha al umuru bima qasidiha tetapi penulis lebih cenderung dengan menggunakan Eh, teks hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketika kaidah itu ada langsung dari nas Al-Quran atau eh, nas hadisnya maka lebih utama kita menggunakan apa yang ada dalam nas uh, Al-Quran atau nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam seperti kaidah yang pertama ini innamal a'malu bin niyat ya kita jumpai para ulama menggunakan kalimat al-umuru bimaqasidiha al-umuru bimaqasidiha. Nah, mana yang lebih utama tentunya? Tentunya adalah yang sesuai dengan teks hadis. Karena Rasul bersabda dalam hadis Umar, ya, Rasul bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Ya. Jadi kita gunakan uh, kaidah innamal a'malu binniyat. Jadi eh, perbuatan itu tergantung dari niatnya. Seluruh perbuatan tergantung dari niat. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua dari kaidah uh, kuliah al-kubra adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan uh, sebab keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan sebab keraguan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir al-masyaqqatu tajlibu eh, at-taysir. Artinya kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, kaidah la darara wala dirar. Artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. La darara wala dirar. Ya, ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Jadi sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan e, kaidah yang keenam adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Artinya memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ini yang kita baca barusan ya para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ini adalah Eh, yang disebut oleh para ulama al-qawaidu al-kulli al-kubra. Kaidah kaidah kaidah besar. Ya, kaidah kaidah besar yang para ulama sepakat dalam kaidah ini. Ya, tidak ada perselisihan tentang masalah ini. Ya. Jadi para ulama dalam melihat kaidah-kaidah yang kuliah ini mereka sepakat. Ya. <clears throat> nah, jadi e, tidak ada satu mazhab yang menyelisihi e, menggunakan kaidah ini, dalam menggunakan kaidah ini. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang insyaallah taala akan kita pelajari satu persatu. Ya, setelah kita belajar mukadimah ini, kita akan belajar insyaallah taala tentang kaidah innamal a'malu binniyat dan penerapannya, kemudian kasus-kasusnya. Ya. Karena penting sekali. Ya. Perbuatan itu tergantung dari amalnya. Ya, segala perbuatan tergantung dari amalnya wa inna malikul imanawa dan segala sesuatu itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini banyak dalam eh, dalam permasalahan. Ya. Seperti misalkan uh, ada dua orang. Salatnya sama, sujudnya sama, ya. Rukuknya sama, ya. Kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini berbeda pahalanya. Karena apa? Karena niatnya. Yang satu misalkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang satu niatnya karena manusia misalkan. Ya. Nah ini. <clears throat> ini sangat berpengaruh kaidah ini dalam eh, apa namanya? dalam diri kita. Kemudian juga misalkan ada seseorang yang mandi. Mandi ya, mengguyurkan air di seluruh tubuhnya. Ya. Kita lihat niatnya. Ada yang niatnya adalah untuk mandi besar, ada yang niatnya untuk tabarrud kata ulama. Tabarrud. Tabarrud ini untuk meninginkan diri. Mana yang dapat pahala? Yang dapat pahala adalah yang misalkan untuk mandi besar misalkan. Selain dia menghilangkan hadas besar. Kalau ada orang ya atau di antara kita yang semalam misalkan mimpi, kemudian mimpi basah. Ya, dia mandi tidak ada niat dia tidak ada niat untuk uh, mandi janabah dia mandi siram eh, kepalanya sampai ke bawah, e, e, seluruh seluruh tubuhnya tetapi tidak ada niat untuk mandi besar ya maka haram bagi dia untuk sholat atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena dia berhadas ya dan seterusnya Nah, ini niat sangat penting sekali dan insya Allah ta'ala kita akan belajar masalah ini. Kemudian dalam masalah pembunuhan juga. Beda antara membunuh dengan sengaja dan membunuh dengan tidak sengaja. Ya. Jadi tergantung niat. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja ada hukumnya, orang yang tidak yang membunuh tidak dengan sengaja juga ada hukumnya. Ini uh, dilihat dari apa? Dari niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi kaidah ini sangat penting sekali buat eh, kita perhatikan dan kita eh, pegang. Oleh karena itu kita wajib belajar. Kita menambah ilmu. Ya, buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Kemudian eh, kaidah yang kedua dari kaidah yang besar, al-yaqin la yazulu bisyak misalkan. Al-yaqin la yazulu bisyak <clears throat> bahwa keyakinan itu tidak eh, hilang karena adanya apa? keraguan. Ini pun sering berulang-ulang ya saya sebutkan tentang uh, kaidah ini. Nah, uh, seperti misalkan <clears throat> orang yang sudah wudhu ya, di antara kasusnya orang yang sudah wudhu kemudian dia ragu apa saya sudah wudhu atau belum ya datang keraguan saya sudah wudhu atau belum kan gitu tapi dia tadi yakin dia sudah wudhu apa yang dilakukan dia pegang keyakinan Kenapa? apa al yakin la yazulu bisyak keyakinan tidak hilang karena keraguan. Seperti orang yang sholat ragu-ragu kentut atau tidak nih kan gitu, ya atau buangin atau tidak, ya. Ketika ada keraguan saya batal atau tidak, maka pegang keyakinan, yakni apa? Tidak batal. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Haris Abdullah bin Zaid dikhayalkan ada seseorang yang e, mendapatkan sesuatu kata Rasulullah SAW la yansorif ya jangan berpaling dari sholatnya sehingga dia mencium bau atau mendengar suara. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian eh, banyak permasalahan yang kita bisa ambil dalam masalah dalam masalah akidah juga. Al yakin la yazulu bisyak, ya. Bahwa sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan karena keraguan. Ya. <clears throat> dalam masalah akidah. Seorang muslim ya, muslim, lahir muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, dia lahir muslim dan kita tahu dia adalah muslim, e, solat, kemudian zakat dan bersama kaum muslimin. Keyakinan. Dan menghukumi dia muslim. Kemudian ada keraguan, oh dia kafir atau muslim nih? Kan gitu. Dia kafir atau muslim? Maka apa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena adanya keraguan, tidak adanya syak, adanya keraguan. Ya ketika ada tuduhan, oh dia kafir misalkan, dia kafir, dia keluar dari Islam, maka dilihat tuduhannya. Kalau hanya semata tuduhan, kita gunakan kaidah al yakinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan ya tidak bisa hilang karena keraguan. Dia tetap muslim. Nah ini. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkafirkan manusia sembarangan. Ya. Tidak boleh kita mengkafirkan manusia sembarangan. Hatta walaupun walaupun orang atau saudara kita ya melakukan tindakan kekufuran. Tidak boleh kita langsung hukumi, langsung hukumi dia kafir. Seperti ada seseorang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita langsung hukumi kafir. Karena apa? Karena pertama al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kemudian ada mawani atau tidak? Ada kera, ada mawani yakni hal-hal yang menghalangi e, kita hukumi dia kafir keluar dari Islam atau tidak. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya kaidah dalam masalah din, kita akan menghukumi orang dengan hukum yang serampangan. Ya. Mungkin orang yang melakukan tindakan kekufuran e, tersebut dia tidak tahu hukumnya misalkan. Ya. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau ya e, safar safar ke Syam melihat uskup, melihat raja-raja di sana, ya, itu masyarakatnya sujud kepada mereka. Ketika datang berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah, apa yang dilakukan oleh Mu'adzin Jabal? Sujud kepada Rasulullah SAW. Ya. Kita tahu bahwa sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala kafir, musyrik. Ya. Tetapi kita lihat kasus Mu'adzin Jabal ketika sujud kepada Rasul yang mulia alaihi assalatu wassalam. Apakah langsung dikatakan musyrik atau kafir? Tidak. Karena apa? Karena Mu'ad tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, La jangan lakukan. Jangan lakukan. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku perintahkan, seandainya aku perintahkan makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lainnya, ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, lihat, melakukan tindakan kekafiran, kemusyrikan, tidak langsung dihukumi kafir atau musyrik. Kan? Kita lihat hukumnya. Oleh karena itu, eh, dengan kaidah ini maka kita menjadi kuat. Ya. Maka kita menjadi apa? Yakin. Dan sikap kita ya, kemudian eh, tutur kata kita, kemudian eh, tingkah pola kita, tingkah laku kita pun akan terbimbing dengan kaidah ini. Damil al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak yazul tidak hilang karena keraguan. Ya, ini kasus ini banyak hal. Ya, banyak hal. Dan insyaallah taala akan kita bahas pada pembahasannya. Kita akan bahas pada pembahasannya. Karena pembahasan kaidah-kaidah ini sangat menarik dengan contoh-contoh insyaallah taala yang akan saya sebutkan baik dalam buku ini atau saya ambil dari buku-buku uh, ulama. Banyak contoh-contohnya yang membuat kita semakin apa? Semakin Eh, mendapatkan wawasan keislaman yang bagus, mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu, ya. Karena sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Di zaman kita jauh dari ilmu, di zaman manusia jauh dari ilmu. Nah, kemudian ada kaidah juga yang kaidah yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ini pun insyaallah taala akan kita bahas, ya. Eh, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan membawa eh, kemudahan. Kok bisa ya? Kesulitan membawa kemudahan. Iya, bisa. Dan ini ada dalam Islam. Ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bagaimana dalilnya, bagaimana kaidahnya, bagaimana penerapannya insyaallah taala kita akan bahas. Baik. Saya ambil contoh saja untuk menarik eh, untuk eh, sebagai menarik kita semua agar kita mau belajar dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu an suatu saat pernah berkata kepada orang yang azan, orang yang mengumandangkan azan di hari Jumat. Dan eh, saat itu saat eh, hujan eh, ya, di yaumin matir. Yaumin matir ini hari hujan, hari hujan. Ibnu Abbas berkata kepada orang yang azan itu, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" Ala takul hayya ala salah. Apabila anda berkata, apabila anda sudah mengucapkan asyhadu an la asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan dalam azan ada ucapan seperti itu. Ada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas salah." Jangan ucapkan hayya 'alas salah. Tapi apa kata Ibn Abbas? Kul sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum kata Ibn Abbas. Ya. Kata Ibn Abbas, jangan ucapkan hayya ala salat. Hayya ala salat artinya apa? Ayo mari salat, menuju salat. Tapi kata Ibn Abbas, anta baca dan ucapkan sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia seakan-akan mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma. Kemudian apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Eh, beliau berkata, eh, "Fa'alahu man huwa khairun minni." Qad fa'alahu eh, man huwa khairun minni. Kata Ibnu Abbas, hal ini telah dilakukan oleh orang yang paling baik dariku atau lebih baik daripada daripadaku. Siapa maksudnya adalah Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Innal jum'ata azma wa inni karihtu an uhrijakum fi at-tin wad-dahab." Ya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sini kita tahu ketika ada hujan ya dan memberatkan dan orang ketika jalan di becek kemudian apa namanya? <clears throat> eh, Eh, takut terpleset seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi ya takut terpleset ya masyaqqah ini kan masyaqqah ada masyaqqah ya, ketika eh, ada masyaqqah maka ada kemudahan dan yang kasih kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala ya tetapi ingat seperti yang saya katakan dalam pekan yang lalu bahwa tidak boleh kita juga memudah-mudahkan syariat Islam karena eh, bermudah-mudah dalam syariat Islam tetap harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Nah, di sini sebagai contoh saja, sebagai contoh, ketika ada masyakka sesuatu yang memberatkan, ya, al-masyakku tajlibu taisir. Ada hujan, boleh kita sholat di rumah. Ya. Boleh kita sholat di rumah. Ya. Ini sunnah yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Tidak boleh kita mengatakan kan sekarang ada payung, ada ada apa namanya? ada ada ada misalkan ada kendaraan mobil. Ya, di zaman Rasul pun ada papan, kan itu. Bisa kita gunakan papan atau e, pohon dan seterusnya e, dan seterusnya untuk me, apa? melindungi kepala kita dari hujan. Ya. Ketika ada kemudahan dari syariat, maka kita guna ambil kemudahan itu. Tetapi ingat tidak boleh memudah-mudahkan syariat tanpa dalil, tanpa dalil. Nah, <clears throat> kemudian kaidah yang keempat misalkan, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh membuat, berbuat sesuatu yang membahayakan. Ini pun insyaallah taala akan kita bahas dalil-dalilnya, kemudian contoh-contohnya dan penerapan dari kaidah ini semua hal yang memudaratkan kita, yang memudaratkan manusia, maka hukumnya diharam dalam Islam. Kasusnya banyak, seperti contohnya adalah eh, yang membahayakan diri kita, ya, narkoba, ya, ganja dan seterusnya. Ini hukumnya apa dalam Islam? Haram, walaupun tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga masalah rokok. Yang benar adalah memudaratkan. Yang benar adalah diharamkan dalam Islam karena memudaratkan. Jangan tidak boleh kita mengatakan rokok tidak haram karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya kita katakan begitu, begitu juga narkoba. Ganja ada nggak dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Kenapa haram? Sama saja. Ya. Lihat ingat kaidah la darara wa la dirar. Tidak ada yang tidak boleh kita berbuat sesuatu yang memudaratkan. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Contoh misalkan yang lain yang ringan, misalnya kita keseharian di masyarakat, e, main petasan, itu memudaratkan, baik bisa memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Dengan suara yang keras bisa ngagetkan orang, apalagi yang jantungan, ya tidak akhir. Itu akan e, terjadi kemudaratan. Ya, Kemudian juga saya ingatkan juga kepada mereka-mereka yang <clears throat> naik motor atau naik mobil, ugal-ugalan di jalan. Ini mudaratkan. itu dibenarkan. Ya. Kemudian yang kenal potnya dibesarkan suaranya. Ini memekakkan telinga. Ini perbuatan yang haram. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tapi haram. Karena apa? Mudaratkan manusia. Nah ini. Jadi kalau kita berbicara masalah Islam ini sangat indah. Sangat indah. Ya eh, tidak ada Islam ini memudaratkan manusia. Dan dari sini kita akan tahu bahwa Islam itu bukan agama teroris, bukan agama keras, kejam dan seterusnya seperti yang dituduhkan oleh kaum kaum yang e, membenci Islam. Ya, dengan kita belajar kaidah-kaidah ini, kita akan semakin cinta dengan Islam. Ya. Kemudian ada kaidah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran uh, hukum ya adat kebiasaan selama adat kebiasaannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah seperti misalkan apa yang terjadi nah, di ada sebuah hadis uh, Bukhari ya Imra'atu Abi Sufyan ada istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengeluhkan tentang nafkah yang kurang dia berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang eh, pelit. Orang yang mm, medit bahasa Jawanya ya. Ya, orang yang medit ya. Orang yang pelit. Eh, dia kata Hindun tidak memberikan nafkah yang mencukupi diriku dan anakku kecuali kalau ambil saya eh, kecuali kalau saya mengambil dari hartanya dan dia tidak tahu. Lihat. Apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Ya, khudhi ma yakfik wa waladaki bil ma'ruf. Ya. Atau kama qala Rasulullah SAW? Ambillah dari hartanya min malih apa yang bisa mencukupi anti dan mencukupi anak-anak anti Lihat kalimatnya bil ma'ruf. Dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf ini adalah dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke orf. Ke adat kebiasaan. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam tidak memberitahu atau tidak mem, apa? Tidak menentukan berapa jumlah yang harus diambil dari harta dari nafkah eh, Abu Sufyan. Tapi yang cukup. Dan yang cukup ini adalah sesuai dengan uruf dan adat kebiasaan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang nafkah, <clears throat> nafkah, uang nafkah atau harta nafkah yang Allah wajibkan atas setiap laki-laki, atas setiap uh, suami untuk keluarganya, <clears throat> ini ada pembahasannya. Ada nafkah, nafkah e, musir namanya. Nafkah musir ini nafkah orang kaya. Kemudian ada nafkah mu'tawasir nafkah yang sedang. Ada yang muasir ada yang yang yang yang e, muasir artinya <clears throat> nafkah yang orang yang kesusahan, orang miskin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang luas Allah berikan keluasan dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan orang yang sempit, dia pun memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi ada nafkah orang kaya, dan nafkah orang miskin. Ya. Dan itu ukurannya adalah tidak diberi ukuran dalam Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya kemana? Kembalinya ke adat. Al-adatu muhakkama. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti misalkan di Bogor misalnya di sini, di Bogor atau di Jakarta. Orang kaya kasih nafkah ke istri berapa? Ya, misalkan 10 juta satu bulan. Kasih 10 juta satu bulan. Orang sedang misalkan 50 juta misalkan. Orang yang eh, miskin misalkan berapa? Misalkan di bawah UMR atau pas UMR atau eh, bagaimana? Kan gitu. Misalkan eh, dia kasih satu juta sekian misalkan begitu nafkahnya sebulan ya nah, ini ini harus di, dikasih ya atau ya sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya ini ditakar dengan uruf dengan adat kebiasaan dengan adat kebiasaan oleh karena itu ketika Hindun ya mengadukan eh, apa yang terjadi pada dirinya dan dia tidak tahu apakah yang dia perbuat dari mengambil hartanya suaminya Abu Sufyan itu diperbolehkan atau tidak kemudian bagaimana kejelasannya dari Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hindun dengan cara huruf ambil nah yang ma'ruf dan dari sini pula kita tahu bahwa perlu kita diketahui bahwa um, kewajiban suami memberi nafkah yang sesuai dengan urf tidak memberikan semua hartanya kepada istri oleh karena itu salah dipahami oleh sebagian orang. Ini katanya ustadz yang mengajarkan ngasih apa namanya? Eh, ngasih tahu seperti ini berarti mengajarkan tidak benar. Tidak. Ya. Karena seorang suami itu punya ke ke kebutuhan, kebutuhan. Dia masih wajib ya, wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, nafkahi orang tuanya, kalau orang tuanya miskin, nafkahi ke, kerabatnya, kalau kerabatnya miskin, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, Eh, ketika gajinya misalkan dia dapat gaji misalkan 50 juta 50 juta misalkan ya kemudian sesuai, sesuai adat kebiasaan bahwa urufnya di masyarakat situ orang kaya ngasih eh, nafkah ke istrinya ke keluarganya 10 juta maka ke 10, 10 juta 40 nya dia, dia pegang dia bisa gunakan untuk orang tuanya dia gunakan untuk eh, kerabatnya atau ada kebutuhan nah, ini dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan Abu Sufyan di sini. Ya. ya. Dia tidak menyalahkan Hindun. Tetapi Rasulullah SAW berbicara kepada Hindun radhiyallahu anha agar mengambil sesuai dengan uruf. Sesuai dengan uruf. Ini yang harus kita uh, perhatikan ya karena kita tidak boleh berbuat kecuali sesuai dengan aturan Allah dan aturan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang al-adatu muhakkamah. Yani sebuah adat kebiasaan itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan ini kaidah ini insyaallah taala akan kita pelajari dalam buku ini dengan uh, contoh-contohnya. Kemudian ada i'malul kalam aula min ihmalihi memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkan eh, menghilangkan apa? menghilangkannya ya. <clears throat> Ini eh, uh, kaidah-kaidah yang besar. Kemudian yang kedua, kaidah yang tidak masuk dalam kaidah yang besar di halaman yang ke-11, penulis Hafizullah taala mengatakan kaidah ini terbagi menjadi dua. Ada kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar tadi di atas lima kaidah atau enam kaidah tadi, ya. Seperti contohnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini kaidah masuk atau merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, kaidah yang ketiga, ya Kalimat ad-darurat tubihul mahdurat, jadi kan, kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang apa? Yang terlarang. Ya. Ini masih masih berhubungan dengan kaidah al-masyaqqu tadlibu taisir. Dan insyaallah taala akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah yang bukan merupakan cabang dari kaidah-kaidah besar di atas, tapi mencakup permasalahan fikih meskipun tidak seluas dari yang keenam kaidah eh, yang besar tadi. Ya, seperti kaidah at-tabi'u tabi' at-tabi'u tabi' sesuatu yang hanya mengikuti maka hukumnya pun mengikuti ya ini ya, perlu diketahui oleh para pendengar dan pemirsa semua ya memang kaidah ini kalimatnya pendek eh, bikin penasaran bikin penasaran ya awalnya tidak tahu apa ini maksudnya kan itu tapi kita tunda penasarannya sampai saatnya sampai ada penjelasan nah kemudian yang ketiga adalah kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit yang ini biasanya hanya berlaku untuk satu atau beberapa bab saja. Seperti misalkan ada kaidah al-aslu fil ma'i at-taharah. Hukum asal air itu apa? Suci. Ya. Apakah ini masuk ke dalam masalah eh, zakat? Kan tidak. Apakah masuk ke dalam masalah apa namanya? Eh, puasa dan seterusnya? Tidak. Ini hukum khusus dalam masalah apa? Masalah taharah saja. Kan itu. Jadi lebih sempit pembahasannya. Lebih sempit pembahasannya. Ini hukum air ya. Jadi perlu ketahui bahwa hukum air ini hukum asalnya suci. Gak boleh kita bertanya ini tentang apakah air ini najis atau tidak. Ya. Oleh karena itu eh, pernah suatu saat ya sebagaimana ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini alimul Madin, alim eh, alimul Madinah, eh, alimnya ulamanya Madinah di zaman itu. Di zaman beliau, beliau wafat tahun 1000 eh tahun 143. Ya. Beliau pernah menceritakan bahwa suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah keluar bersama para sahabatnya di tengah-tengah mereka ada seorang sahabat bernama Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, Amr bin Al-As sahabat Nabi yang mulia. Beliau eh, masuk Islam ketika perang Hudaybiyah, eh berjanjian Hudaybiyah, ya, di perjanjian Hudaybiyah <clears throat> dan wafat pada tahun 43 Hijriah. Beliau pernah memimpin peperangan peperangan Zatus Salasil namanya. Ya, ini sahabat yang mulia. Ah, ketika Umar bin Khattab dengan eh, eh apa eh, bersama sahabatnya melakukan safar <clears throat> ketika itu mereka mendatangi sebuah telaga telaga Kemudian Amr bin As radhiyallahu an berkata kepada yang punya kolam itu, "Ya sahibul haud, ya sahibal haud, hal taridu haudaka siba?" Ini pertanyaan uh, Amr bin As. Wahai sang pemilik kolam, apakah binatang-binatang buas itu dapat datang ke sini untuk minum air ini? Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab kepada pemilik kolam tadi, la tukhbirna fa inna naridu 'ala sibak wa taridu 'alaina. Ya, Umar langsung menyela. Berkata kepada yang punya kolam, jangan kabarkan kepada kita, jangan kabarkan. Karena kita mendatangi binatang buas dan binatang buas pun mendatangi kita. Ini kata Umar bin Khattab. Dan dalam kisah yang lain, suatu saat beliau bersama sahabatnya ini Umar bin Khattab pernah jalan kemudian melewati sebuah mizab. Mizab ini talang air Kemudian jatuhlah air dari talang tersebut mengenai e, kawannya, sahibnya. Kemudian kawannya berkata kepada orang yang memiliki talang tersebut, "Ya sahibal mizab, ma'uka tahir am najis?" Wahai sahibal mizab, eh, wahai eh, wahai yang mempunyai talang, eh, apakah air Anda ini suci atau najis? Ini kata eh, kawannya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya sahibal mizab, la tukhbirna wahai sahibal mihzab, jangan habarkan kepada kita. Sudah, langsung pergi. Karena hukum asal air itu apa? Hukum asal air adalah eh, suci. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat macam eh, macam-macam kaidah fikih yang ketiga ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama. Beliau e, penulis hafizahullah taala berkata di sini, adapun yang ketiga, yakni pembagian kaidah fikih ditinjau dari kesepakatan atau perselisihan ulama, ada dua. Ya. Ditinjau dari apakah kaidah ini disepakati atau diperselisihkan, ada dua. Yang pertama adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi kaidah-kaidah yang para ulama ini sepakat tidak menyelisihi eh, tidak ada satupun menyelisihinya. Ada sepakat menggunakan kaidah ini. Kaidah apa saja? Ya, ini di antara adalah kaidah-kaidah besar. Ya, kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah yang tadi kita bahas secara singkat, ya, untuk memancing kita supaya kita eh, eh, semangat belajar, ini kaidah yang enam tadi. Kaidah innamal a'malu binniyat. Kemudian kaidah eh, al-yaqin la yazulu bisyak kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir kemudian kaidah al-adatu muhakkama kemudian la darara wa la dirar kemudian i'malul kalam aula min ihmalih ini kaidah-kaidah ini ulama sepakat menggunakannya kaidah misalkan innamal a'malu binniyat segala perbuatan tergantung dari niatnya kemudian kaidah la darara wa la dirar tidak boleh kita berbuat hal yang memudaratkan Ini semua ulama memakainya dari semua madhab. Dari semua madhab. Madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hanbali. Pakai ini. Ya. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kemudian kaidah al-dhar, eh, kaidah al-yakin la yazulu bisyak, kemudian kaidah al-'adatu muhakkama. Ini kita jumpai para ulama eh, menggunakannya semua dan tips sepakat. Ya. Dan sepakat. Kemudian yang kedua, adalah kaidah fikih madhab tertentu saja. Ya, kaidah fikih madhab tertentu saja. Dan ini adalah beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama untuk berbagai masalah yang terdapat dalam madhab mereka, namun diselisihi oleh madhab ulama yang lainnya. Ya, jadi dari dilihat dari kaidah diselisihi uh, ada perselisihan atau tidak adalah uh, eh, kaidah dalam madhab tertentu. Ya, eh, seperti misalkan kaidah ini. Ada kaidah likulli sahwin sajdatani ba'da salam. Ada sebuah madhab yang menggunakan kaidah ini. Likulli sahwin sajdatani ba'da eh, ba'da salam. Setiap sahu, hal yang sahu yang lupa, maka melakukan sujud sahwinya setelah salam. Ada madhab yang lain menyelisih kaidah ini. Kaidahnya itu dilihat. Setiap ziyadah ziyadah maka sujud sahwinya ba'da salam. Setiap kekurangan sujud sahwinya qabla qabla salam. Nah, ini kaidah-kaidah yang diperselisihkan. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui e, masalah ini, insyaallah taala mudah-mudahan kita semakin arif ketika melihat perselisihan para ulama dan tidaknya dan kita kita kita pun tahu kapan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, ya. Dan e, kita semakin tahu dan semakin e, apa namanya? mengilmui tentang keindahan Islam dan keindahan fikih. Inilah yang yang bisa Anda sampaikan dan insyaallah taala e, untuk menyempurnakan dari mukadimah ini insyaallah kita akan membahas tentang e, apa yang ditulis di sini di halaman 12 cara penyusunan kaidah fikih. dimana manhajul ulama di ta'lif al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi Eh, manhaj metode-metode ulama dalam menyusun kaidah fikih ini. E, kalau misalkan saya sebutkan di sini sayang-sayang karena singkat ya. Insyaallah saya tambahkan dari beberapa buku ya supaya lebih jelas ya. Karena dengan kita mengetahui e, tata cara ulama nah, dalam menulis kaidah fikih ini insyaallah taala kita semakin semakin paham tentang kaidah fikih tujuannya kemudian faedahnya, kemudian eh, eh, eh, apa namanya eh, dari sisi eh, apa penggunaannya, hujahnya, ya dan seterusnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan saya serahkan kepada akhuna Abdul Ghafur. Nah, saya nah. jazakumullahu khairan kami ucapkan Ustaz atas pemaparan materi yang telah ya. disampaikan. Dan di pembahasan yang telah kita simak bersama dari macam-macam kaidah fikih ini, Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya 0218236543 untuk line telepon, SMS ke nomor 0819896543 atau 081317776543. Satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Hmm. Ada Ah Suyanto, yeah. Hmm. Lamtim atau Lampung Timur ini ya. Apakah kaidah-kaidah fikih bisa dipakai atau diterapkan Ustaz pada iya. bab-bab lain? Semisal akidah, muamalah dan lain sebagainya. Barakallah. Hmm. Eh, terima kasih kepada siapa? Ah, siapa? Suyanto. Suyanto dari Lampung Timur ya. Hmm. <clears throat> yang telah mengikuti kajian kita dan pertanyaan sangat bagus sekali. Sangat berhubungan erat tentunya dengan apa yang kita bahas. Hmm. Ya, ini menunjukkan perhatian penanya ya. Karena di sebagian eh, tempat apa yang dibahas dan apa yang ditanya berbeda. Ya. <laughs> Baik. <clears throat> Baik. Eh, eh, tentang kaidah fikih ini seperti yang eh, kita bahas ya. Kaidah fikih dilihat dari keluasan pembahasannya itu ada tiga ya. Bisa antum lihat di buku ini juga di halaman 9 sampai halaman ke-12 ya halaman ke-9 sampai halaman ke-12 ya ada kaidah-kaidah yang disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra kaidah-kaidah yang menyeluruh kaidah-kaidah besar kaidah-kaidah mayor ya yang menyeluruh maknanya luas ya kemudian ada kaidah yang di bawah itu ada kaidah yang di bawah itu kemudian ada kaidah yang cakupannya sempit Kutanya sempitnya hanya satu bab saja dari permasalahan permasalahan fikih. Baik. Apakah kaidah-kaidah ini bisa juga digunakan dalam masalah uh, tadi masalah akidah, masalah muamalat, masalah ibadah dan seterusnya? Ya, kita lihat kaidahnya. Ya, lihat kaidahnya. Ya. Uh, eh, kaedah kaidah besar itu bisa masuk ke itu semua kaidah-kaidah besar bisa masuk ke itu semua. Ya. Masalah akidah masuk. Masalah muamalat masuk. Masalah ibadah juga masuk. Ya. Kaidah-kaidah besar ini. Seperti sebagian saya contohkan. Seperti kaidah tadi, al yakin la yazulu bisyab. Ini bisa masuk dalam masalah akidah. Bisa masuk juga dalam masalah ibadah. Bisa masuk juga dalam masalah muamalat. Ya dalam masalah akidah tadi ketika seseorang menghukumnya orang ini kafir atau mus, eh, muslim kan gitu seperti misalkan ada orang namanya Ahmad Ahmad kita tahu dia eh, lahir orang tuanya muslim ya bapak ibunya muslim dia mengucapkan syahadat dia sholat dia zakat dia eh, haji kemudian dia bermuamalahnya muamalah muslim zahir Kemudian ada keraguan, ini si Ahmad nih dia pura-pura atau enggak kan gitu. Muslim atau bukan muslim nih kan gitu. Ada ada syak di dalam hati kita. Dia ini muslim atau enggak kan gitu. Nah, yakinnya kita apa? Yakinnya dia muslim. Datang syak keraguan. Datang syak keraguan. Apakah syak ini kita pegang kemudian kita hilangkan keyakinan? Atau kita ambil keyakinan, buang yang syaknya. Kalau kita tidak punya kaidah ini kita ragu. Ya tidak. Oh nanti kita semua orang ini kafir semua nih. Ya? Saya bimbang. Terus dia melihat diri saya juga kafir atau muslim <laughs> gitu. Nah ini walau ngeri bahaya kan, gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui al-yakin la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan, karena adanya syak keraguan, maka apa? Maka kita akan bisa menghukumi ya kita akan punya sikap yang enak, yang tenang, hati pun tenang. Ya. Oh si Ahmad tadi muslim. Syak tidak bisa mengalahkan keyakinan. Keraguan yang timbul yang muncul ya, tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kita hukumi Ahmad muslim. Selagi belum ada apa? lagi belum ada bukti yang yakin juga bahwa si Ahmad kafir misalkan atau musyrik Kecuali kalau ada bukti yakin bahwa si Ahmad ini kafir. Misalkan si Ahmad ya datang ke kuburan, sujud di kuburan, minta-minta di kuburan. Minta ke jin. Ya. Kemudian eh, dia beribadahnya bukan pada Allah kepada syaitan misalkan. <clears throat> ya dan dia melakukan tindakan-tindakan kekufuran wal billah misalkan eh, robek-robek Quran dan seterusnya ya kemudian ditegakkan hujah Ahmad itu nggak boleh dia tidak ada mawaniknya nih oh, misalkan boleh wal billah kan gitu nah sudah kalau ini yakin sudah benar-benar jelas ya ya ketika datang hal yang yakin juga maka menyeret keyakinan yang pertama kan gitu nah itu Jadi ketika baru syak ingat kaidahnya al yakin la yazulu syak. keyakinan itu tidak bisa hilang karena apa karena adanya syak karena ada keraguan ini dalam masalah akidah dalam masalah ibadah tadi kan gitu di antara kita eh, habis wudhu habis wudhu udah wudhu mau masuk ke masjid di pintu, aduh, saya tadi batal enggak kan eh, gitu. Ya. Tapi sudah wudu kan itu, Sudah basah tangannya dan seterusnya. Yakin wudu. Datang syak. Datang keraguan. Saya tadi batal tidak ya? Tadi kentut tidak ya? Syak kan? Maka kita ngambil yang mana? Ambil yang yakin. Kalau misalkan kita ya tidak punya kaidah ini kita akan terus digoda syaitan, hmm. digoda Waswas, Digoda Waswas. Aduh, ini jadinya apa? Bingung. Aduh, batal kayaknya nih. Aduh, batal. Nggak jadi sholat akhirnya. Akhirnya apa? Ngelamun, ngelamun, stres. <laughs> gitu kan. Gitu. Begitu juga ketika mau sholat. Takbir. Takbir Allah Akbar. Aduh, takbir ini benar atau salah ya? Ulangi lagi. Takbir lagi. Takbir benar atau salah ya? Diputar-putar dia tangannya. Gitu terus harus dan seterusnya. Ini karena apa? Karena tidak ada kemantapan dalam ilmu. Tidak ada kemantapan dalam ilmu. Oleh karena itu, uh, ilmu itu sangat penting sekali. Al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian seperti misalkan dalam muamalah, ya, muamalah al-yakin la yazulu bisyak tentang masalah hutang piutang. Ini juga nanti akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasannya. Ya, seperti orang yang uh, berhutang orang yang berhutang. Ya. Dia apakah sudah bayar atau belum ya? Kan gitu. Yakinnya apa belum bayar? Datang, sudah bayar atau belum? Kita ambil yang mana? Belum bayar. Bayar, kan gitu. Nah ini jadi ada masalah ini dalam muamalah, dalam muamalah. Jadi di kaidah ini masuk dalam banyak bab. Maka disebut al-qawaid al kuliyah al-kubra. Kaidah-kaidah yang besar yang ada lima kaedah atau enam kaedah. Yang pertama, kaidah innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kemudian kaedah kaedah uh, eh, al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Kemudian kaedah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sesuatu yang sulit membawa apa? kemudahan. Dan kita akan bahas hal-hal yang sulit bisa membawa kemudahan. Seperti misalkan gini, kalau kita lagi sehat, kita lagi sehat begini, nih, boleh nggak sholat duduk atau sholat berbaring? Gak boleh kan? Gak boleh, sholatnya nggak sah. Hah? Idza kumta ila sholat harus berdiri, Yang hmm. kan gitu. Tapi kita sholat sambil berbaring, lagi sehat begini nih, kan nggak boleh. Tetapi ketika datang kesulitan, yakni berupa sakit, susah kita berdiri, Berdiri sempoyongan. Ada orang sakit berdiri semboyongan karena apa? Puyeng kan? Karena puyeng. Ya tidak. Hmm. Nah, ketika ada kesulitan ini, datang kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kata Rasul, "Shalli qa'iman." Salat berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Salat duduk. Kalau enggak sanggup, salat sambil berbaring. Lihat, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Nah, ini. Dan kaidah ini penerapannya sangat luar biasa. Asyik kita membaca kaidah-kaidah ulama ini. Ya, jadi semakin semakin luas pemahaman tentang dinul Islam. Kemudian ada kaidah lagi la darar wal dirar. La darar wal dirar. Ini masuk dalam bab akidah, masuk dalam bab ibadah, ya, masuk juga dalam bab muamalah. Ya. Kemudian eh, al-'adatu muhakamah. Al-'adatu muhakamah. Ini juga masuk dalam banyak hal, ya. Adapun uh, kaedah yang bentuknya dhabit yang hanya satu bab dari permasalahan uh, fikih ini biasanya tidak luas seperti kaedah-kaedah yang lima atau enam yang kita bahas itu ya. Insyaallah taala uh, kita akan bahas itu innamal a'malu biniyat apa e, kaidahnya apa contoh-contohnya al masyaqqatu tidur dan suruh apa e, contoh-contohnya dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya dan insyaallah kita akan gunakan buku ini karena seperti yang e, penulis buku ini bilang ke saya ini buku e, dibuat untuk orang awam ya dan untuk e, mubtadiin orang-orang yang baru belajar kaidah fikih dan bahasanya juga disederhanakan e, eh, semikian rupa dan saya lihat rujukan-rujukannya juga e, tidak semuanya ditaruh di sini kalau ditaruh di sini tebal sekali ya buku kan gitu ya kan saya kembali ke misalkan e, lihat rujukannya e, dipotong cuma satu diambil karena untuk yang memudahkan yang kira-kira enak untuk e, kita belajar untuk Eh, ya dan dipahami oleh kita semua. Nah, Allah alam soal. Ya, terima kasih atas jawabannya. Menarik kali pembahasan ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan dari jawaban Bapak Suyanto bermanfaat untuk kita semua juga. Nah. Baik, selanjutnya masih di layanan layan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami sapa kembali. Halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana? Ini Bapak Umar di Bungkulu, Pak Ustad. Baik, Pak Ahlan, Umar. Pak Umar di Bungkulu. Silakan Pak Ini, Ahlan. ini Pak Ustad mau nanya, Pak Ustad. Iya. Kan dalam hukum Islam dikenal ada istihad dan ijma. Mm -hmm. Itu saya tuh bingung antara istihad dan ijma itu seperti apa itu Ustaz? Iya. Mm -hmm. Karena ada yang menjelaskan ke istihaj para ulama atau mm-hmm. para amirin para amir gitu. mm Itu yang pertama. Yang kedua, ini Ustaz masalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Mm. Yang kami bingungkan itu di tempat kami itu sering orang sholat sunnah itu pada hari Jumat setelah hmm. tahiyat masjid saat muazin azan hmm. mereka sholat sunnah lagi hmm. itu kira-kira eh, apa ya dalilnya hmm. gimana gitu Ustaz? adanya dua kali Pak adanya sekali Pak ya. hmm. iya iya terima kasih Pak ya. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah eh, terima kasih Pak Umar atas pertanyaannya dari Bengkulu ya Masya Allah <clears throat> baik eh, ini bagus sekali pertanyaan tentang masalah ijtihad dan ijma ya. E, ijtihad dan ijma ini sebenarnya tidak dibahas di kaidah fikih. Dia dibahasnya di usul usul fikih tentang apa namanya eh, dalil usul adillah dasar-dasar dalil ya usul adillah eh, dibahas yang pertama eh, ijma ya sebentar ijma ini tentang dasar dalil yang disepakati oleh ulama dan kaum muslimin untuk dijadikan dalil oleh karena itu, kalau kita eh, kalau kita ketika berbicara tentang sebuah permasalahan, ya, misalkan kita berbicara masalah hukum sholat, misalkan sholat lima waktu, sholat itu adalah wajib, ya, sholat itu adalah wajib. Maka eh, sholat ini wajib. Dal dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma ya jadi Al-Qur'annya misalkan aqimus shalah misalkan gitu ya sunnahnya bunyal islamu al khamsin ijma'nya adalah e, biasa ulama berkata wal ijma' munakidun ala dzalik kan gitu ijma'nya sudah <clears throat> apa namanya eh, para ulama telah sepakat atas wajibnya sholat. Tidak ada satupun, tidak ada satupun dari zaman Rasulullah SAW yang menyelisih tentang wajibnya sholat lima waktu misalkan. Jadi apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma adalah ittifaku er, eh, ittifak eh, mujtahidi hadhihi ummah ya kesepakatan ulama umat ini ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin minal umur di atas sebuah perkara ini ijma ya jadi kesepakatan umat ini atas e, sebuah perkara artinya orang-orang alimnya yang orang alim yang mustahid ya di atas sebuah perkara ya eh, maka itu adalah ijma misalkan gini ada ulama seratus maka kalau ada satu saja di antara seratus itu yang menyelisih seratus itu sembilan puluh sembilan satu menyelisih sembilan sembilan maka tidak dikatakan ijma tidak dikatakan ijma berarti pendapat mayoritas kalau eh, sembilan puluh sembilan berlawanan satu karena satu juga alim misalkan ya gitu ya ijma itu harus sepakat semua harus sepakat ya di atas sebuah perkara ini namanya uh, ijma ya ijma jadi kalau dan ijma itu sebagai hujah dalil dalil ya misalkan ulama telah ijma telah sepakat atas hal ini berarti ya, tetap ya, pegang apalagi ijma'nya sahabat kaum salaf iya, perselisihan. Iya, nggak ada perselisihan. Itu jadi sebagai penguat dalil ijma itu. Ya, sebagai penguat dalil. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Di antara dalilnya. Ya. Barang siapa yang menentang rasul, wa may yushakkikir rasul setelah jelas baginya hidayah petunjuk dan wayattabi ghairu sabilil mu'minin dan dia eh, eh, eh mengikuti selain jalan kaum mukminin kami akan palingkan kata Allah Subhanahu wa taala ke mana arah dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sabilul mukminin jalannya kaum mukminin ketika sepakat akan akan sesuatu nggak boleh diselisihi. Begitu. Misalkan uh, saum Ramadan wajib. Ijma sepakat bahwa som Ramadan wajib. Ijma misalnya. Ijma sepakat. Tidak ada satupun yang menyelisihinya kecuali kelompok sembalan. Ya, kelompok sembalan. Ini kita wajib memegangnya. Ini arti dari ijma secara singkatnya ya. Adapun ijtihad ya, ijtihad adalah e, hasil pikir ulama ijtihad ini. Hasil pikir ulama ya, tidak mesti semua ulama bisa satu ulama dua ulama ya istihad ya nah, istihad jadi eh, ketika menghadapi sebuah permasalahan misalkan eh, huk, apalagi di zaman di zaman sekarang ya <clears throat> zaman eh, muncul perkembangan masalah-masalah baru hmm. fikih-fikih ya yang eh, eh, kasus-kasus kontemporer, kontemporer ya kasus kontemporer nah itu ulama apa? Ulama beristihad. Ulama beristihad. Ya. Dan istihad ulama bisa benar bisa salah. Kalau istihad ini bisa benar bisa salah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ulama yang beristihad dan istihadnya benar dia dapat dua pahala. Ulama yang beristihad dan istihadnya salah dia dapat satu pahala. Hmm. Ya, ini istihad. Ya. Jadi kalau ijma, nggak mesti benar nih. Kalau istihad bisa benar bisa eh, salah. Tetapi yang beristihad siapa? Nah itu. Nah, siapa yang berhak hmm, untuk Siapa yang berhak beristihad? Yang berhak beristihad juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya dan saya sudah sebutkan syarat-syaratnya ketika membahas tentang masalah eh, ijtihad dan ijma di ketika man, di bicara masalah manzumat usul fikih wa qawaidihi. Karena buku manzumat usul fikih wa qawaidihi karya Syekh Muhammad Sulaiman salah satu metode ulama yang mencampurkan antara kaidah fikih sama usul fikih. Ya, ada buku-buku yang khusus kaidah fikih. Nah itu seperti itu. Uh, eh, istihad ini tidak boleh uh, apa sembarangan kita menggunakan kalimat ini kan gitu jadi istihad ini adalah uh, seorang yang beristihad atau yang sudah layak beristihad itu sudah memiliki sekian apa namanya syarat ya seperti misalkan dia hafal dan paham ayat-ayat ahkam walaupun tidak hafal Al-Qur'an ya begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW tahu nasikh mansukh tahu usul fikih ya ilmu hadis juga kan itu e, eh, bahasa Arab juga e, usul lughah ilmu bahasa itu harus dia kuasai ya karena paling dasar ilmu lughah ini harus menguasai nahu ulama bilang harus kuasai nahu karena apa karena kata ulama orang yang tidak menguasai nahu tidak layak menjadi beristihad yang tidak layak beristihad kan itu ini harus menguasai disiplin ilmu yang banyak kan gitu dan dia kuasai kemudian eh, dia punya apa namanya pemahaman yang lurus jadi Eh, beristihad itu bukan bukan eh, orang ngomong fulan boleh beristihad gitu. Artinya tidak uh, berpendapat apa adanya. Iya, tidak seperti itu. Seperti misalkan saya atau Akh Abdul Ghafur bisa beristihad? tidak bisa. Nggak bisa beristihad. Kan gitu. Nggak bisa beristihad. Uh, karena apa? Uh, kecuali kalau memang sudah menguasai banyak hal kan gitu. Oleh karena itu sebuah kekeliruan kalau ada seseorang yang berkomentar ya, apalagi dai. <coughs> ya. E, berkomentar tentang misalnya gini, ada sebagian anak muda yang punya tindakan misalkan ngebom ngebom eh, apa hotel ngebom tempat-tempat eh, yang dikatakan adalah tempat-tempat yang di situ diduduki oleh orang-orang kafir ya dibom ya kemudian tapi ternyata ada yang mati ini orang muslim Umumnya juga ketika tidak berperang lagi ya kan tidak eh, ini banyak hal yang sungguh sangat menyedihkan kaum muslimin dan tidak gentleman kalau Rasulullah perang ketika perang kan mm. ini lagi tidur dibom kan menunjukkan ini ini tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam apalagi orang kafir datang ke Indonesia sudah Eh, pakai visa diundang oleh pemerintah Indonesia dan seterusnya seterusnya ya eh, dijamin keselamatan dijamin keselamatan ya dan seterusnya ya nah kemudian ada yang komentar orang dai misalkan ya dia bilang itu istihadnya mereka anak muda mereka boleh beristihad nah itu ini sebuah kesalahan besar iya tidak Kalimat istihad ini kalimat yang besar. Kalimat yang besar. Ya. Dan kita lihat syarat-syaratnya besar. Tidak boleh kita asal katakan fulan istihad anak muda itu beristihad. Padahal kita lihat banyak yang nggak bisa bahasa Arab misalnya. Anak muda anak muda itu. Ya, jangankan memahami usul fikih, memahami nasih mansuh, memahami ayat-ayat ahkam dan seterusnya. Ya. Cuma taklid dari gurunya cuma taklid dari orang yang memerintahkan memerintahkannya orang memerintahkan ngebomnya juga enak-enak di hotel tidur dan seterusnya yang mati ya ini nggak punya ilmu ini kan gitu nah ini jadi ini kalimat yang besar yang kita kaum muslimin harus paham masalah ini ya jadi, jadi sekali lagi ijma itu adalah kesepakatan ulama kesepakatan kaum muslimin adapun istihad adalah hasil pikir ulama kita bisa benar bisa salah wallahu alam bisawab Tadi nah. berkenaan dengan contoh yang diberikan juga tentang sholat sunnah. Hmm. Ya Mama agak terlupa tadi sholat Oh iya satu aja pertanyaannya Iya satu saja yang iya, yang Sini iya. ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang menarik iya. untuk kita bacakan pula Di antaranya tidak menyebutkan namanya Ustaz ini berkenaan dengan penerapannya ya hmm. Ketika ada seorang yang meninggalkan soft Ustaz, Sehingga hmm. kosong soft tersebut iya. Siapa yang harusnya atau apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin apakah di hmm. saf tersebut menggeser ke samping atau seorang yang berada di belakang saf tersebut maju hmm. Ustaz. Yeah, yeah, yeah. Kadang orang <clears throat> bingung hmm, hmm, ketika ingin maju dari belakang. Yeah. Ini sudah bersiap untuk geser. Geser. Gitu. Nabrak tuh. Eh, tabrakan. <laughs> ya, yang bagus adalah yang belakang maju ke depan. Itu yang lebih utama Ustaz. Lebih utama. Karena apa? Karena eh, pertama yang belakang mendapatkan soft depan. Hmm. Dan itu. Itu lebih dia mendapatkan keutamaan lebih Eh, yang kedua, kalau misalkan yang gesernya itu adalah yang sampingnya, hmm. ini akan memakan banyak waktu hmm. dalam menggeserkan. Misal, geser, kemudian yang sampingnya geser lagi, geser lagi, hmm, geser benar. lagi. Tetap kosong juga yang depannya. Ini <laughs> belakang maju lagi ke depan. Kan ah, saya eh, yang iya. dari belakang maju. Ya. Ah, iya, yang belakang maju ke depan. Ah, itu. Jadi cukup. Ya. Adapun kalau misalkan geser samping ini pertama geser geser geser geser geser nah, pojoknya kosong berarti kosong maju lagi tuh yang belakang maju maju maju kan gitu daripada itu yang yang belakang maju ke depan nah itu ya Allah tapi kalau hmm? kiranya sudah ditunggu cukup lama tidak ada yang hmm. maju hmm. ada inisiatif menggeser gitu bagaimana Sob? Eh, eh, ya. mestinya yang belakang ya hmm. uh, atau yang yang lebih sedikit menggeser ke yang ke, ke yang banyak. Hmm, iya. Ya, benar. Eh, baik. Baik. khairan. Ada pertanyaan pula Ustaz berkenaan hmm. dengan istilah-istilah ini. Hmm. Ya. Ya. Yeah. Tentunya kita penting sekali mengetahui istilah-istilah yang ada dalam kaidah-kaidah yeah. fikih ini Ustaz ya. Yeah. Di antaranya ada penanya juga ini. Yeah. Ustaz mau bertanya taklid itu katanya mengikuti amalan tanpa tahu dalilnya. Yeah. Sedangkan ittiba mengikuti mm -hmm. sesuatu dengan mengetahui dalilnya. Apakah hmm. betul demikian Ustaz? Ya, betul. Ya, itu betul sekali. Kalau taklid adalah beramal eh, tanpa mengetahui dalil. Ini taklid. Ya. Eh, kemudian itiba tahu dalil. Dan taklid itu ada taklid yang terpuji, ada taklid yang tercela. Hmm, hukumnya Ya, tidak semua taklid tercela kan gitu. Hmm. Ya ini dan rata-rata kaum muslimin awam itu taklid. <laughs> Rata-rata Bahkan satu ulama, ulama juga eh satu saat ulama juga bisa taklid kepada ulama yang lain. Ketika misalkan dia tidak, tidak membaca atau tidak menentukan hukum, ya eh, ada hukum sesuatu yang dia ingin cepat menyampaikannya ke umat, kan itu. Tidak sempat dia bahas sama ulama sama seorang alim ini. Ada eh, ulama yang sudah membahas. Nah, dia ikut sama hasil ulama yang sudah bahas. Maka ini taklid bukan? Taklid. Nah, tapi lihat hukumnya. Jadi eh, ini yang eh, perlu diketahui. Ya. Tapi eh, ulama sebagainya membagi eh, manusia itu ada alim, ada talibul ilmi, ada mukallid. Hmm. Alim, ulama, kan itu. Kemudian di bawah itu talibul ilmi, para penuntut ilmu. Ya, yang dengan kemampuannya dia bisa juga menelaah. Ada selain talibul ilmi adalah mukallidun, orang-orang ahli taklid. Nah, Nah, berapa banyak tuh orang mukallidin zaman sekarang? <laughs> Banyak kan itu. Eh, oleh karena itu kita harus tahu tentang kadar diri kita. Tentang kadar diri kita, ya. Eh, jangan sampai kita ini mukallid bilangnya talibul ilmi. Nah, eh, itu. So, padahal kita mukallid, ya. Bahasa Arab nggak ngerti kan gitu. Eh, belajar kita juga ngerti, tapi kita kita merasa talibul ilmi besar. Ya Nah, ini juga suatu saat insya Allah kita akan bahas agar kita tahu kita tahu tentang kadar diri kita. Ulama berkata apa? Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar tingkat eh, kadar dirinya. Karena berapa banyak kerusakan ketika eh, kita tidak tahu tentang kadar diri kita. Hmm. Ya. Muqallidun para ahli taklid <laughs> eh, kita misalnya kita taklid muqallid eh mulai bisa berfatwa kita nah, dia sudah melampaui batas melampaui batas ya dan anehnya ketika melampaui batas dalam masalah ilmu syar'i ini orang tidak ngerti hmm. padahal ketika ilmu takhasus ilmu spesialis kan gitu ketika seorang dokter melampaui batas ngomong tentang masalah eh, eh, eh, apa eh, masalah teknik kan nggak boleh Ya, Karena dia melampaui batas. Di luar di luar hmm. kemampuannya. ya. Di luar kemampuannya. Kan itu. Kecuali kalau si dokter ini mampu membawakan dalil-dalil, membawakan perkataan-perkataan orang ahlinya. Rujukannya jelas, kan itu Tapi ini kan butuh butuh penelitian, butuh ilmu. Nah, ketika berbicara masalah agama, kita lihat semua orang bicara masalah agama, ulayadzubillah. Padahal dia tidak paham din, kan tidak paham eh, hukum-hukum Islam jadi tidak paham usul bahasa Arab juga nggak dikuasai kan gitu ini sebuah fenomena yang ada di, di dunia ya di dalamnya di Indonesia ini oleh karena itu ulama bilang rahimallahu ra'an alima atau arafa qadra nafsihi semoga Allah merahmati seseorang yang e, mengetahui tentang kadar tingkat kemampuan dirinya. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan, akhi. Terima kasih kepada akhwan Abdul Ghafur e, yang telah Abdul Ghafur atau Abdul Ghafur? Abdul Ghafar. <laughs> Abdul Ghafar. <laughs> Suka bertukar-tukar ya. Akh Abdul Ghafar. Mudah-mudahan e, kita semua mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala.